Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa hamba Allah yang mulia, sangat sekali kita ketemu lagi dalam hari Selasa ini dalam program Hikmah Pagi di segmen dakwah agama Islam yang kami selalu berharap kepada Anda semua semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun sehingga aktivitas yang Anda lakukan bisa berjalan dengan baik tentunya tidak lupa selalu diawali dengan niat yang ikhlas dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah, kita selalu diberikan kesehatan dan selawat dan salam selalu kita sanjungkan keharibaan pilihan Nabi Yunus Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa dimanapun Anda, di segmen dakwah agama Islam kali ini kita akan membahas tentang masalah mengapa Nabi Muhammad Alaihi Wasallam terkenal. Mungkin di antara kita semua banyak e, cara yang dilakukan untuk bisa terkenal. Tetapi apakah dari segi kemampuannya atau keahliannya ataupun gaya-gaya yang bisa membuat kita mudah untuk terkenal di bumi ini. Tetapi apakah keterkenalan kita ini juga bisa menjadi satu manfaat untuk kehidupan kita di akhirat nanti Atau keterkenalan kita di dunia apakah juga cukup terkenal oleh Allah Tetapi bagaimana dengan posisi atau keadaan Nabi Muhammad yang sesungguhnya eh, Siapapun tidak ada yang tidak mengenal sosok Nabi Muhammad SAW Bersama kami hadir narasumber Bapak Dr. Andes Haji Nandi Naksabandi. Beliau adalah Kepala Subdit Publikasi Dakwah Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. sehat. Baik, ini bahasan yang sangat menarik. Selama ini kita selalu uh, berbicara tentang bagaimana uh, sosok dari suri dan seorang Nabi Muhammad SAW tapi kita jauh lebih Karena banyak sekali orang saat ini yang kepingin terkenal yeah. Tetapi tidak ada yang terkenal seperti Rasulullah ya yeah. Sampai ke pelosok-pelosok negeri Sampai ke pelosok-pelosok kampung Semua kenal siapa Rasulullah uh, Bersama kami juga ada Rekan-rekan um, atau adik-adik dari majel, uh, dari apa namanya tim Hadroh ya dari Hadroh Adiba Duku Lima Keramat Jati Jakarta Timur Assalamualaikum apa kabar sehat ya ini lucu ya alatnya ada yang kotak begitu segi berapa tuh Lima ya enam ya Bikin Bikin sendiri ya. <laughs> Bagus aja. Dan bersama pemirsa, Anda juga bisa bergabung sama kami di line telepon 5743476 bagi Anda yang berada di Jakarta atau Anda di luar Jakarta 0215743478. Baik, uh, Ustaz Andi, ini judulnya cukup menarik ini. Bisa dijelaskan kan padahal Rasulullah sendiri juga tidak uh, tidak punya hasrat untuk memperkenalkan dirinya kepada dunia ini, tetapi secara serta merta, secara otomatis dan e, karena memang sosok beliau yang sangat jujur kemudian bahkan ketika beliau belum menjadi seorang nabi dan rasul pun sudah ada orang yang e, memprediksikan beliau sebagai seorang e, utusan Allah silakan e, para pemirsa TVRI dimana saja berada bahwa umat Islam saat ini diperkirakan ada 1,7 miliar. Hmm. 1,7 miliar. Jadi lebih dari seperempat penduduk dunia ini beragama Islam. Ya. Mungkin para pemirsa di rumah tidak mengira bahwa di Cina umat Islam itu tidak kurang dari 100 juta. Hmm. Begitu kata Dr. Wan Seng An, salah seorang pemikir Islam Cina. Di Jepang itu sudah ada rumah sakit Islam hmm. tingginya 24 lantai Islamic Hospital Tokyo hmm. itu dulu dibangun oleh Dr. Sauki Putaki hmm. almarhum sekarang banyak di Australia masjid di Inggris ya. bahkan masjid yang terbagus di Eropa itu hmm. adanya di Itali di Roma yeah. itu masjid yang terbagus di mana saja ada negara, di situ pasti ada umat Islam. Ya. Ada umat Islam pasti mengenal nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang akan kita bahas pada pagi ini, mengapa Nabi Muhammad itu terkenal ke seluruh dunia. Tidak ada penduduk dunia yang tidak mengenal hmm. nama Nabi Muhammad SAW. Ya, dan Rasulullah juga tidak pernah baru sama eksposkan ya. dirinya gitu kan ya. Dan juga tidak ada seorang pemimpin yang namanya disebut setiap hari. Betul. Ini kan dalam azan, dalam uh, tasyahud, dalam ya, dalam ya. belum orang yang baca solawat. Betul. Ya. Sehingga namanya disebut setiap hari. Hmm. Nah. nah, ini apa yang menyebabkan beliau itu sangat terkenal. Hmm. Pertama, karena beliau itu adalah Rasul Allah yang telah dijanjikan. Hmm. Jadi turunnya ke bumi ini memang sudah diberitakan, sudah dijanjikan sudah diberitakan kepada rasul-rasul sebelumnya. Nabi Adam diberitahu, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Sos, terus sampai Nabi yang dekat dengan Nabi kita, hmm. yaitu Nabi Isa alaihissalam yang menurut saudara-saudara kita adalah Yesus Kristus. Hmm. Ya. Nabi Isa alaihissalam diberitahu oleh Allah bahwa akan lahir seorang Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Hmm. Hal ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran surat As-Sob ayat 6 Surat As-Sob ayat 6 ya. Kalau uh, presenter atau host hafal hmm. Ini surat As-Sob ayat 6 kalau hafal silahkan boleh pulang duluan. Bisa <laughs> aja. Harus kasih hadiah jangan pulang duluan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim." Wa idh qala Isa ibn Maryam, "Ya bani Israel, inni rasulullah ilaikum." musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubashirom bi rasuli ya'ti mim Ahmad. Artinya ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hei Bani Israel, aku ini rasul untukmu." Dan aku akan melanjutkan ajaran-ajaran Taurat yang dibawa oleh Musa. Begitu terjemahan bebasnya. Dan aku memberi kabar kepadamu bahwa akan ada rasul sesudahmu bernama terpuji. Hmm. Nah, terpuji ini dalam bahasa Arab bisa Ahmad, Ahmad eh. bisa Hamid, bisa Mahmud, hmm. ya. Jadi di dalam bahasa Ibrani nya namanya Hemdah. Hmm. Hemdah. Jadi Rasul yang terakhir itu yang mulia itu bernama Hemdah. Hmm. Hemdah itu artinya yang terpuji. Nah, jadi Nabi Muhammad sudah diberitakan, maka ketika pertama kali beliau mendapat wahyu di Gua Hiro hmm. oleh istrinya Siti Khadijah dibawa kepada pamannya yeah. yang sudah tua renta dan ini seorang ahli kitab namanya Warokoh bin Naufal. Hmm. Kata Warokoh bin Naufal, itu yang datang kepada anda itu adalah malaikat Jibril yeah. yang biasa datang kepada rasul-rasul sebelum anda. Seandainya saya masih kuat saya akan membantu ketika engkau diusir oleh kaum anda hmm. Nabi pada waktu bertanya apakah kami akan diusir ya setiap orang yang membawa kebenaran pasti akan ada musuh-musuhnya atau hmm. mungkin akan ada yang mengusirnya yeah. oh jadi sudah sudah tahu itu sudah hmm. diberitahu ya, sudah ada di dalam Taurat dan Injil. Ya, zalika masaluhum fit Taurat wa masal. Jadi sudah diberitakan. Iya. Hmm. Itu yang pertama. Mengapa beliau itu terkenal? Rasul yang dijanjikan ya. Ya, ya Rasul yang dijanjikan. Hmm. Yang kedua, karena ajakan dan seruannya itu untuk seluruh umat manusia dan sepanjang masa. Ya. Beda dengan rasul-rasul sebelumnya. Kalau rasul-rasul sebelumnya itu sifatnya temporer dan lokal. Hmm. Ya, misalnya Nabi Hud khusus untuk kaum Ad. Hmm. Nabi Soleh khusus untuk kaum Samud ya. ya. Nabi Lut hmm. khusus untuk kaum Sodom atau Sadum. Hmm. Ya. Nabi Musa khusus untuk Bani Israel dan Nabi Isa khusus untuk Bani Israel. Wa'id hmm. Wa wa'id qalamu wa'id id qala ya Isa bin Maryam ya Bani Israel ini Rasulullah ilaikum. Hmm pengertian ini Rasulullah ilaikum itu harus diartikan bahwa aku ini Rasul untukmu saja. Ya. Rasul untukmu saja. Ya. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman wa ma arsalnaka illa ka linnas bashira wa nadhira walakin aksaran nasi la ya'lamun. Hmm. Tidak kami utus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia dan sepanjang masa. Tapi masih banyak sebagian orang yang belum mengetahui. Nah, inilah tugas kita dakwah ya bahwa Nabi Muhammad itu, Allah. Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh umat manusia dan sepanjang masa. Ya. Juga di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 107, Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus kau Muhammad melainkan untuk jadi rahmat bagi seluruh alam. Oleh sebab itulah namanya ini ya, hmm. sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke kampung-kampung ya. Nah, karena beliau itu beda dengan rasul-rasul sebelumnya. Hmm. Beliau diutus untuk seluruh umat manusia, seluruh bangsa ya. ya dan sepanjang masa hmm. sampai hari kiamat. Sampai itu. hari ini pun kita masih berusaha melanjutkan dakwah beliau ya. Ya, hmm. dan akan terus panji-panji Islam akan saling saling silih berganti. Ya. Ditekan di satu negeri, muncul di negeri lain. Dan justru kalau di barat hmm. ya saat ini itu orang masuk Islam itu dalam satu ruangan besar. Ya. Ditonton oleh tiga orang, empat orang, hmm. ya, jadi masa. Hmm. Di Amerika juga begitu, orang, hmm. -orang masuk Islam tuh banyak sekali. Hmm. Ya. Maka pantas kata Muhammad Abduh wasayakunu gorbiyan. Ya. Di satu saat Islamnya itu menjadi agamanya orang Barat. Betul, Barat Ya. Hmm. Sehingga kata Profesor Kostam, supurly understood in Europe and America. Hmm. Sayang Islam ini sedikit sekali dikenal di Amerika dan di Eropa. Hmm. Seandainya didakwahkan terus hmm. Islam ini ya wasayakunu gorbian satu saat Islam yang rasional ajaran yang rasional yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW Allah oleh pasti Barat Iya. Nah, Barat kan senangnya kepada yang rasional. Betul. Islam juga agama rasional. Dan saat ini sudah mulai ke arah sana kan, ya. sudah sudah banyak nah, sekali. Nah, itu antara Ya. Hmm. Ini baru dua Pak Randi ya. tentang bagaimana kenapa Rasul atau Nabi Muhammad SAW ini terkenal sampai ya. ke pelosok dunia Eh, yang pertama tadi Rasulullah dijanjikan oleh Allah Yang kedua karena ajak-ajakan seruannya itu adalah seluruh dan se uh, untuk manusia dan sepanjang masa hingga saat ini uh, Masih ada mungkin ya poin oh, yang lainnya, ya? Tapi banyak, nanti kita ya. kita sambung lagi ya. Karena kita akan uh, jelang uh, datangnya waktu azan subuh Dan Alhamdulillah bersama kita juga sudah ada ibu-ibu dari Pajisalim Mana ibu? Amanah, oh pimpinan Ibu Tuti ya. Mudah-mudahan alhamdulillah nanti juga ada kesempatan untuk bisa berdialog dengan uh, narasumber kita Ustadz Nandi dari Kementerian Agama yang juga beliau adalah selaku Kepala Subdit Publikasi Dakwah. Pemirsa uh, dimanapun Anda bahwa sebentar lagi kita akan jelang uh, waktunya azan subuh khusus untuk daerah ibu kota Jakarta dan sekitarnya dan kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat subuh dan kita uh, simak. Baik pemirsa dimanapun Anda kembali lagi bersama kami dalam program Hikmah Pagi Di segmen dakwah agama Islam Yang hari ini kita membahas tentang Mengapa Nabi Muhammad SAW terkenal Dan Anda bisa bergabung di line telepon 5743476 Atau juga 021 215743478 Bersama kami hadir narasumber Bapak Dr. Andes Haji Nandi Naksabandi Beliau adalah Kepala Subdit uh, Publikasi Dakwah Kementerian Agama Republik Indonesia Baik, uh, tadi sudah dua ya sudah dua, iya. disampaikan ya. bahwa kenapa Nabi Muhammad terkenal. Yang pertama karena Muhammad adalah sebagai Rasul yang dijanjikan oleh Allah iya. Dan yang kedua karena ajakan-ajakan dan seruannya itu ada untuk seluruh manusia sepanjang masa Kemudian yang ketiga silakan Pak uh, Yang ketiga itu adalah karena akhlak inilah kan akhlaknya, hmm. kan akhlaknya, budi pekertinya yeah. ya. Sebagaimana kita maklumi bahwa ajaran Islam ya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu pokoknya kan tiga ya akidah syariah akhlak hmm. mengapa kita harus beribadah kepada Allah nah ini diatur dengan namanya akidah yeah. sedangkan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah diatur dengan syariah hmm. dalam arti sempit fikih yeah. ya, ya. Nah sedangkan dari akidah yang baik, dari ibadah yang baik ini harus pada besarannya pada akhlak. Hmm. Jadi agama Islam besarannya akhlak. Hmm. Ya, jadi bukan berkutat di sini, tapi harus pada akhlak. Sehingga Nabi bersabda, "Ma min syai'in asqalu pil mizani min husnil huluk." Tidak ada sesuatu yang paling memberatkan amal seseorang -hmm. nanti pada hari kiamat itu -hmm melainkan adalah baik akhlak. Sampai Nabi bersabda lagi, "Innama bu'istu liutammima maka aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak." Banyak hadis-hadis tentang akhlak. Hmm. Akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqa. Ya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya. ya. Jadi bukan yang paling baik sholatnya, baik hmm. puasa, tapi paling baik akhlaknya. ibu iya. Ibu-ibu yang saya muliakan, yang studio dan para pemirsa di rumah, pemirsa TVC RI di rumah, bahwa pernah pada suatu hari Rasulullah Allah, Rasulullah SAW bersabda di hadapan para sahabat. Maukah saya beritakan kepadamu siapa yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku? Hmm. Para sahabat diam sampai Rasulullah mengulanginya dua atau tiga kali. Ya. Ya. Akhirnya kata para sahabat bala ya Rasulullah benar ya Rasulullah. Hmm. Ya. Maka kata Nabi ah sanuhum huluqa hmm. adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlaknya. Nah, ini baik. akhlak ini. Karena iya. akhlaknya beliau menjadi hmm. orang yang terkenal juga ya. dan sosok yang mesti ditauladani. Sudah ada pemirsa sudah gabung rupanya saat kita ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji Yori di Tebet. Alhamdulillah. Hmm. Ya. Apa kabar Pak Haji? Ya, menurut saya Nabi Muhammad itu terkenal hmm. Hmm? karena dia mengabdikan hidupnya. Betul memastikan bahwa sovereignty belong to Allah. Kedaulatan ada di tangan Allah, bukan kedaulatan di tangan rakyat. Yeah. Dan al-hakim al-hukum lillah artinya hukum Allah itu tegak, bukan hukum buatan manusia yang tegak. Yang yeah. ya, hukum manusia itu hukum yang berbasiskan hawa nafsu dan kepentingan atau interest kelompok atau golongan atau individu. mm. Nah, di, dia memastikan sampai dia meninggal di tanah haram Madinah itu mm. tegaknya hukum Allah yang seperti yang disampaikan oleh nabinya. Baik. Eh, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Yori. Baik, berikutnya Assalamualaikum. Assalamualaikum Ya, Iya, dengan Pak siapa dari mana Pak? Dari Haris, Tapanuli Utara. Pak Haris dari Tapanuli Utara. Baik, silakan Pak. Iya. Uh, kalau kita perhatikan dari apa yang disampaikan selesai tentang kenapa Nabi SAW dikenal dari seluruh dunia. Kita mengingat dengan keadaan kita sekarang, kenapa kita tidak terorganisir seperti masa Rasulullah SAW. Rasulullah kita baca eh, surah Nabawiyah, dia mengutus beberapa dai untuk sekelompok umat di sana dan itu bertanggung jawab dengan jamaahnya di sana saat ini katakan ustadz di, di suatu tempat banyak tapi untuk di daerah yang uh, minoritas sedikit nah ini kendala kita uh, melihat tema yang dipaparkan pagi ini bertentangan keadaan kita di masa Rasul hmm. dengan keadaan kita saat ini ya. bagaimana kalau da'i-da'i itu bisa di satu tempat itu dia bertanggung jawab dengan jemaahnya hmm. seperti pada masa Rasulullah Demikian. Sementara yang Bapak lihat saat ini apa Pak? Oh baik deh sudah sudah diputus oleh Pak ya. Haris dari Tapanuli Utara. Ibu-ibu ada yang mau bertanya kami silakan. Belum baik. dua dulu. Dua dulu ya. ya. Dari Pak Haji Yori yang memang selalu setia bersama kita di Mapanggi ya. uh, karena uh, Rasulullah mengabdikan dirinya di hadapan Allah total dan juga mengedepankan hukum Allah secara total dalam kehidupannya dan Pak Haris di Tapanuli Utara juga uh, kata kondisi saat Rasul dengan saat ya. ini sangat bertentangan silakan jadi Pak Yori apa yang disampaikan Pak Yori itu benar hmm. ya tapi kan hukum hukum Allah itu bersifat global ya, ya. artinya di Quran itu tidak ada <clears throat> undang-undang lalu lintas ya, hmm. yang mengatur bagaimana cara tentang lalu lintas, hmm. bagaimana uh, nah itulah oleh oleh oleh manusia ini yang misalnya tentang uh, penggunaan informatika ini, hmm. nah itu harus kan oleh Allah diserahkan pada manusia, ya manusia yang harus mengolah lagi ya. Betul selama undang-undang itu tidak bertentangan dengan uh, hukum Allah. Hmm. Jadi hukum itu untuk kesejahteraan umat manusia, hmm. untuk mengatur kebahagiaan manusia. Coba kalau lalu lintas sudah diatur, ya. Hmm. Gimana uh, misalnya lampu merah ya. Hmm. Nah, itu kan Allah yang menciptakan bumi ini kita bertugas untuk memakmurkan bumi ini. Sebagai khalifah saya, ya? Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yori itu. Hmm. Ya. Dan juga step by step ya, ya. istilah Al-Qur'annya latar kabun atau bakon antobak hmm. ya. jadi seperti bulan bulan itu kecil besar ya jadi tidak ujug-ujug nah ya. ujug-ujug itu apa ya ujug-ujug itu apa bu tiba-tiba bahasa Arabnya pajatan hmm. bahasa Inggrisnya suddenly hmm. nah itu bahasa Betawinya ujug-ujug hmm. ya. jadi tidak ujug-ujug jadi harus ada tingkatan-tingkatan ya. ya. Nabi juga dalam berdakwah kan begitu hmm. ya nah itu Pak Yori. Kemudian dengan Pak Haris, Haris dari Tapanuli Utara. Memang dulu ya dulu ada namanya dai dai pembangunan. Hmm. Ya, dai pembangunan itu adalah dai-dai yang diutus ke daerah-daerah terasing ya. Yeah. Itu punya 2000 kita dulu hmm. ya. Nah, nah, saat ini kita penyuluh itu kita sudah punya penyuluh 90.127 orang. Itu tersebar di? Uh -uh. Nah, 90.227 eh, itu terdiri dari penyuluh-penyuluh agama Islam yang uh, eh, PNS dan non dan PNS. non PNS. Honor. Tapi yang PNS-nya cuma 4.002. Oh, 4, lebih banyak yang honor ya. Yang honor ya. Nah, tapi itu juga dapat dapat apa mukafaah istilahnya dapat honor ya. ya. Nah, tapi ya ya kecil lah ya. Hmm. Tapi itu sudah tugas membantu membantu ya. Hmm. Ini belum yang dari ormas-ormas dan organisasi Islam hmm. ya. Hmm, hmm. Ada dari NU, uh, eh, DNU itu ya, hmm. mengirim juga dari Dewan Dakwah, dari Al-Falah Surabaya hmm. ya. Uh, itu banyak. Jadi ya, karena Indonesia itu besar ya. Betul. ya. 17.000 pulau, Bu. Hmm itu belum yang di Jakarta, ada pulau juga yang belum hitung yaitu Pulau Gebang dan Pulau Gadung, ya. <laughs> Itu Jakarta, ya. Nah, ini 17 ribu, ada lagi itu yang 17 ribu itu pulau yang sudah diberi nama hmm. ya ada pulau yang belum diberi nama Apa? itu sekitar <laughs> eh, tujuh ribuan ya jadi besar Indonesia itu negara besar ya hmm. jadi mungkin kalau belum sampai ke sana ya kita kan ada yang ke si Putu Sibo Sanggo Kalimantan Barat ya sudah, ya. ada yang kemana-mana ini ya hmm. jadi memang uh, ada itu tugas-tugas seperti itu ya dari Kementerian Agama khususnya uh, Direktorat Jenderal Bimas Islam ya. ya ini sedang mengupayakan supaya ada dana-dana dari APBN seperti yang dilakukan pada hmm. Eh, tahun-tahun hmm. uh, lalu ada dai-dai pembangunan yang dibiayai khusus oleh pemerintah. Ya. Baik, Pak Nandi, kalau kita lihat baik sudah ada lagi yang bergabung. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji Kadir apa kabar? Langsung nah, saja ya. Ini sudah terkenal juga Pak di TVRI Pak Haji Kadir. Assalamualaikum. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah saatnya Pak Kiai, para ulama, para ustaz, para dai untuk memberikan satu solusi untuk kemajuan yang mayoritas di Indonesia ini Pak Kiai. Ya. Karena selama ini Pak Kiai, para ulama Pak Kiai ini selalu banyak diem. Jadi yang banyak bicara itu hanya Halifah. Nah, dunia ini kan biar bagaimanapun adalah Kiai juga ikut tanggung jawab tentang Islam. Hmm? Nah, ini selama ini ya bagaimana ya melihat situasi dan kondisi bangsa kita Baik. Pak Kadir mohon maaf suaranya kecil sekali ya. ya. Kita agak sulit menangkapnya. Mungkin yang dimaksudkan uh, sosok ulama harus tampil di depan, sama artian juga dikenal oleh umat. Mungkin seperti itu karena ya, ya. saat ini ya. sepertinya ya. kok ulama atau kiai itu lebih banyak diam gitu. Iya. Nanti bisa dijawab ya, baik, Pak ya. Baik. baik, kita terima dulu yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Pak siapa dari mana? Pak? Dari Bapak Hatibi, Bajenegara Serang. Baik. Silakan Pak Tibi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Um, <coughs> jadi masalah sekarang ini untuk uh, melaksanakan daripada apa yang sudah disampaikan oleh Nabi kita itu adalah pendakwah yang memang secara total itu yang tanggung jawab Nabi. Nah, sekarang ini Pak, karena kita ini rupanya <coughs> ada dai-dai dan juga mana yang uh, memakai dengan mana yang menyiarkan jadi seolah-olah memang setiap uh, daripada muslim itu berkewajiban untuk berdakwah meskipun tidak di luar tapi untuk mendakwahi dirinya sendiri dengan keluarganya sendiri sehingga ya akhirnya muncullah di tengah-tengah masyarakat. Nah oleh sekarang ini <clears throat> si pendakwah dengan si pemakai ini semuanya ingin berdakwah. Nah oleh karena itu biasanya dengan adanya pendakwa-pendakwa ini akan terjadilah sesuatu yang tidak tidak apa uh, sosial ataupun ya ketegangan gitu Pak ya karena di kampung biasanya ada yang ingin maju ke depan tapi yang ini ingin nah ini salah satunya uh, persoalan di daerah-daerah yang masih ada oleh karena itu apa yang Bapak anjurkan tadi hmm. saya juga menganjurkan sekali kepada pemerintah untuk membiayai para dai-dai yang untuk masa depan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hatibi. Mau dua dulu? Iya, iya, iya. Kita terima apa, nanti, nah, nanti sebentar silakan. supaya anu ya, apa? <laughs> supaya ingat supaya fokus. ya, supaya fokus ya. <laughs> Pak Haji Kadir. Saya setuju dengan Pak Haji Kadir. Hmm. Ulama harus maju ya. Harus di depan hmm. dan juga harus memberikan contoh. Ya, Betul. Ya, kalau dadang, saya setuju ya. Memang sekarang ada perubahan-perubahan ya. Dengan kemajuan teknologi dan sebagainya ada kemajuan. Memang dulu Bu, kalau ulama-ulama itu dulu kemana-mana bawa tasbih, ya. Hmm. Sekarang bawanya HP, ya. Itu, itu ada ada beda. Ya. Hmm. <laughs> Beda ya betul. Ya. Ada istilah kalau dulu ulama itu dihormati, hmm. tapi sekarang dihargai, ya. hmm. ya. Beda antara dihormati dengan oh, dihargai. Iya, iya, ya. iya. Nah inilah perlu istiqomah. Kalau di, dihormati itu memang masyarakat Ada hormat, karisma, karismatik, ya. Nah, nah, kalau sekarang dihargai, ya, saya dukung mau pilkada nih Pak Kiai, nah, berapa harganya? Nah itu dihargai itu oh. ya. Nah inilah barangkali yang merendahkan. Dan ya. apa? mengalami pergeseran. Pergeseran, hmm. pergeseran ya. Jadi saya mengajak kepada para kiai, pada para ulama istiqomah ya. Istiqomah, wa idasta'anta fasta'in billah. Wa ma taufiqi illa billah alai tawakkatu. Hanya kepada Allah bertawakal. Hmm. Itu saya saya mengajak menghimbau ya. Oke, berarti. Ya. Nah, ya. kemudian yang kedua Pak Hatibi. dari Pak Hatibi dari mana Pak Hatibi itu? Serang Banten. Serang ya. Hmm. Nah, ini Serang itu ada Serang, ada Serang. Hmm. Jadi jangan salah ya. Walaupun tulisannya kan sama. <laughs> Bapak di Serang. Nah, <laughs> jadi Banten. Banten. Bapak diserang. <laughs> Oh, ya. Diperangin. Nah, Bapak di Tapi kalau orang Batak ngomong diserang. Diserang, ya diserang. nah, <laughs> ya. Nah. Pak Hati dis, diserang, ya, ya. diserang, <laughs> diserang. Ditanggul Bojonegoro ya. Serang Banten gitu deh. Jadi Pak Hati B bahwa tugas dakwah itu bukan tugas kiai, ya. bukan tapi tugas semua Seluruh orang Islam. Ya. Hmm. Dengan profesi apapun yang dimilikinya, apakah ya sebagai artis, ya apakah ia sebagai aktor, apakah ia sebagai politisi, hmm. apakah sebagai pengacara, ya, hmm. apakah ia sebagai apa saja hmm. sebagai karyawan, ya, ya. karena perintahnya ud'u ila sabili hmm. rabbika ya hmm. ajaklah olehmu ya hmm. kepada semua orang ya hmm. nah, dakwah itu tidak mesti harus ceramah di TV seperti ini hmm. tapi ibu yang cantik-cantik ini saya lihat ya hmm. uh, memakai jilbab, jalan, menutup aurat itu sudah memperlihatkan kepada orang. Salah satu cara berdakwah. Cara ya? berdakwah ya? juga secara tidak langsung. Ya. Hmm. Kita pergi ke masjid, kita pergi ke musola, ya, ketika adan dikumandangkan, hmm. kan akan dilihat oleh orang-orang yang duduk-duduk saja tuh di pinggir jalan, yeah. ya, oh. Hmm kok saya kenapa saya tidak pergi sedangkan bapak ini pergi ke masjid hmm. bapak ini pergi ke musola itu juga bagian dakwah Ya. ya dengan nyanyian-nyanyian ya banyak kan ada nyanyian-nyanyian itu seperti Ibu engkaulah wanita yang mulia Derajatmu tiga tingkat dibanding abah Oh ayah, <laughs> dengan abah ya. Itu yang nyanyi orang Sunda, oh. <laughs> abah. Itu kan ada hadisnya, ah, ya. Betul. Hadis Nabi itu. ya. Oh, oh, nah, ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang yang aku harus layani sebaik-baiknya? Ibumu, kata Nabi. Setelah itu siapa lagi? Ibumu. Setelah lagi siapa lagi itu? Ibumu, Ibumu. ya. Nah, Nah, baru ayahmu. Jadi tiga tingkat dibanding ah, ayah. Ya. Ah itu ya. Hmm. Nah, Haji Oma Irama juga kan sudah dakwah itu. Hmm. Hei manusia, hormati ibumu kan yeah. <laughs> yang melahirkan dan membesarkanmu kan nah itu sudah sudah dakwah, dakwah. jadi artis ya ketika men aransemen menyusun okay. suatu uh, lagu uh, lagu itu syair-syairnya ya yang membuat sinetron. Nah, ada juga sinetron-sinetron kan mm. isinya dakwah itu ya. Kamu sudah sholat atau belum <laughs> gitu kan? Nah, itu sudah bagian dari dakwah. Jadi dakwah itu tugas semua orang ya. Mm. Tugas semua orang. Jadi yeah. bukan saya setuju dengan Pak Tidi ya. nah, ya. Jadi ada dakwah yang langsung, ada yang, hmm. kan selama ini dakwah diartikan ceramah aja ya. Betul. Padahal sekarang itu sudah ada dakwah bil kitabah, hmm. dakwah bil internet, ya. dakwah bil uh, apa namanya website mm -hmm. ya dakwah dengan tulisan mm -hmm. ya juga dakwah dengan sinetron, hmm. dakwah dengan nyanyian, ya, ya. banyak nyanyian-nyanyian yang bagus ya, hmm. nyanyian yang bagus ya, supaya Mengajak menyadarkan orang ya. ya kayak judi, ya kan? hmm. judi dapat, nah gitu ya, nah, seperti narkoba itu dapat membuat orang pusing, membuat orang hmm. celaka itu dari dakwah dengan nyanyian. Dan kalau mad'u yang paham tidak hanya sekedar itu menikmati sebagai nyanyian ya, tetapi iya. satu uh. Uh, apa intinya adalah mengajak kepada kebaikan. Ya, ya, ya. ya kalau orang yang suka dengan lagu-lagu Roma Irama insya Allah nah, mungkin termasuk itu. dakwah itu kalau kita menjadi pejabat-pejabat publik nah, hmm. yang melayani orang banyak, hmm. bagaimana supaya orang tuh keluar dari kantor tuh senyum. Baik. Uh. Orang keluar dari kelurahan senyum. Oh bu, senyum bu. Iya, saya dilayani secara baik pak. Baik. Dengan harga yang tercantum di situ, <laughs> dengan cepat, ngurus KTP gitu. Iya. Keluar dari PLN, ngurus ngurus dari iya. Telkom ya. Nah, karena apa? Itu sudah bagian dakwah. Baik. Oh orang Islam tuh hebat-hebat, hmm. murah, senyum ya, hmm. kemudian tidak korupsi. Hmm. Nah sekarang kadang-kadang korupsi dari beli tukang dukuh, Bu. <laughs> Saya pulang kerja, timbangannya. Beli dukuh di kelender 2 kilo, ya. Pas pulang ke rumah, kata saya, Bu, jangan dimakan dulu, kita kilo lagi. Itu ada satu kilo enam on. Nah, Mana itu dan lalu penjaga WC di Bandung, hmm. penjaga WC korupsi juga. Hmm. Pada di situ ditulis buang air besar ribu, ribu, eh. buang air kecil seribu. <laughs> ya. Ketika ada bapak-bapak buang air besar malah diminta tiga ribu. Loh kok tiga ribu Pak? Iya kan Bapak tadi buang air besar. <laughs> Setiap orang buang pasti buang air kecil katanya. Pada di situ dicantumkannya berapa? 2000. 2000 diminta aja 3000. Jadi korupsi dari mulai tukang duku, <laughs> ya, tukang WC. Eh. Nah, kadang-kadang tukang parkir juga. Nanti dulu ya? Pak nanti kita break dulu. Kita ya. nikmati sairang break dulu. Ah, iya. Nanti bagaimana tukang parkir korupsi <laughs> juga karena bukan pejabat juga yang korupsi tapi juga dari iya, bawah oh, ya. Sampai tinggi. Baik. Iya. Kita ikuti pemirsa sair yang berikut yang akan disampaikan oleh tim Hadroh Adiba dari Keramat Jati Jakarta Timur dengan judul yang pertama Polaman melanjutkan dialog kita dalam program Hikmah Pagi di segmen dakwah agama Islam yang hari ini kita membahas tentang masalah kenapa Nabi Muhammad SAW terkenal bersama Ustadz Dr. Andes Haji Nandi Naksabandi selaku Kepala Subdit uh, Publikasi Dakwah Kementerian Agama Republik Indonesia. Anda bisa bergabung di 5743476 atau juga 0215743478. Bersama kita ini ada ibu-ibu dari Majelis Sa'lim Al Al Amanah. Daerah mana ya? Ciledug ya? Baik, sudah ada yang mau bertanya silahkan kami beri kesempatan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai, eh, kita kan tidak sezaman dengan Nabi. Namanya teh, oh, Iya, Pak. Nama saya Sri Tuti Rahmawati. Iya, eh, sama ya. Iya. Eh, kita kan tidak sezaman dengan Nabi, kita pun tidak mengetahui bagaimana kehidupan atau keseharian Nabi kita. Tapi beliau masih tetap terkenal hingga akhir zaman dan untuk berdakwah di zaman sekarang ini kan tadi sudah dikatakan dengan berbagai cara kita bisa berdakwah tapi dikembalikan tergantung niat pertanyaan saya ukuran kita sudah berakhlak di tengah-tengah masyarakat terutama akhlak kepada Allah akhlak kepada Nabi akhlak kepada masyarakat ukuran yang kira-kira bisa mendekati mencontoh kepada Nabi itu seperti apa bisa dikatakan kita manusia sudah berakhlak Baik. aja. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Baik, di ujung telepon kami terima. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Pak Amar, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin. Amin, amin, Silakan amin. Pak Amar. Saya Amar Ilama nggak pakai dangdut, Pak Ustaz. Amar Ma'ruf Nahi Mungkar namanya. <laughs> Silakan Pak Amar. Ini Pak Ustaz Nandi. Eh sifat besar Rasulullah kan ada empat. Hidik. Hmm amanah, tablih, patanah. Saya bukan menyinggung apa-apa, saya juga belajar terus eh, dengan ada Pak Nanti begini kan saya menyerap apa yang disampaikan Pak Nanti. Hmm. Ini masalah tablih. Eh, saya melihat eh, ada apakah ada rujukannya gitu supaya ada pemahaman buat saya. beberapa sebagian umat kita pergi meninggalkan rumah gitu Baik. hampir empat bulan begitu hmm. katanya uh, menyiarkan agama lah apabila sampai keluar artinya keluar negeri keluar eh, negara kita pahalanya lebih besar katanya itu apakah ada rujukannya begitu karena hmm. menurut saya uh, ibadah atau uh, siar agama itu melalui dari rumah kita dulu keluarga ya. kita diri kita keluarga kita baru keluar okay. demikian ya. Saya hanya mengemutik e, eh, untuk pemahaman kepada diri saya. Baik. Apabila itu benar, apa angka banyaknya sudah orang Arab meninggalkan negaranya Baik. untuk pergi kemana-mana untuk ah. menyiarkan mencari pahala iya. sebanyak-banyak. Demikian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amar, kita bisa tangkap karena ada sebuah apa aktivitas juga yang dilakukan oleh sebagian umat ya, kita ya. untuk seperti yang Pak Amar sampaikan tadi, jamaah tablik ya bisa kita iya. sebut ya. ya. Baik, ini mau dijawab dulu Pak nanti? Ya, ya. Eh, dari Ibu Sri Tuti Rahmawati. Sri Tuti Rahmawati ya. Nah, bukan Lili Rahmawati ya, hmm. dari Sri Tuti Rahmawati. Saudaranya. Ya. <laughs> Eh, bahwa pada suatu hari Ibu Siti Aisyah ditanya orang. Ya, Apakah ahlak Nabi itu? Apakah ahlak Rasulullah itu? Dijawab oleh Siti Aisyah, hulukuhu Al-Quran. Ya, karena hulukuhu Al-Quran. Jadi ahlak Nabi itu seperti Al-Quran. Ya. Jadi Rasulullah dalam bahasa Inggrisnya the living Quran. Artinya Quran, yang hidup, hmm. Quran yang berjalan, ya. Bahasa klasiknya. Ya. Ya, begitulah, <laughs> ya. Jadi Rasulullah itu ya dalam berakhlak itu dari mulai tid dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, hmm. ya. Bangun tidur, kan? Nah, kalau dinyanyian anak-anak bangun tidur ku terus mandi, mandi ya. Iya nih, bangun tidur baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilin nusur ya. Terus ke kamar mandi dahulukan kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal hubais. Ketika kita istinja, Allahumma hasin farji minal pawahisi wa tahhir qalbi minan nifaq. Keluar alhamdulillahilladzi hmm. apa? alhamdulillah di adhaba anil adawa alfani hmm. Terus bekerja keluar rumah dahulukan kaki kanan membaca bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah ya. Hmm. Nah, kalau misalnya bawa kendaraan zaman sekarang patuhi aturan lalu lintas hmm. ya. Sekarang ada undang-undang baru, undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan raya ya. Oh, ada lampu merah berhenti, lampu kuning siap-siap itu akhlak, akhlak. Jadi orang yang ibadahnya baik bukan baik ketika sholatnya baik. Allahu Akbar, menduk, Ya. Tapi orang yang ibadahnya baik di samping husu terpenuhi syarat dan rukunnya membawa pengaruh pada sikap, akhlak, bagaimana di rumah, ya, berbicara kepada suami, ibu-ibu, ya. Jangan kasar, suami nanya sedikit tapi jawabnya panjang. Suami hari Senin ngasih duit satu juta Hari Kamis ditanya ibu Bu, uang yang satu juta yang diberikan hari Senin masih ada Itu ibu panjang Eh, nanya-nanya duit ya satu juta aja Orang lain tuh ngasih istrinya satu juta nggak pernah tanya-tanya itu Hei eh, anak-anak sini, jangan kayak bapaknya ya Itu baru ke sedikit-sedikit aja Tahu gak sekarang serba naik, cabai naik, bawang naik, tomat naik itu bukan istri tapi tuyul. <laughs> ya. Nah, jadi jawab yang baik ya. Hmm. Apalagi suami disebut tua, itu paling sakit, Bu, hmm. ya. Jadi ketika suami banyak ubannya, bapak ini semakin banyak uban makin tua aja, Pak. <laughs> itu bukan akhlak yang baik. Tapi ketika suami kita banyak ubannya, ibu harusnya berkata begini, Pak, Bapak ini sekarang sudah mulai meninggalkan dunia hitam ya. Nah, <laughs> itu ya. Begitu pula suami kepada istri jangan istri masak keasinan, kamu ini masa kayak buat sapi aja, emangnya saya sapi. Eh. Nah, sebagai suami yang baik, pakai bicara yang baik karena kata Nabi apa? Hmm? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw Bicara yang baik. Istri masak keasinan, tanya baik-baik, "Ma, ini waktu mama bikin sayur ini beli garamnya di mana?" Begitu caranya. Hmm di warung sebelah, Pak. Emangnya kenapa? Besok-besok jangan beli garam di situ. Garam di situ asin. asin. <laughs> garam di mana yang nah. nggak asin? Ya. Jadi itu istri sadar. Baik. Maka kata Nabi, "Istausu bin nisa'i khairan." Dalam engkau memberi nasihat pada istrimu dengan, dengan kata-kata yang baik. Ya, jadi Tapi baik itu. Waktu tinggal berapa menit lagi? 3 menit lagi. Iya, iya, iya. Dari Pak Amar tadi belum. Oh, Pak Amar. Ah. Pak Amar itu tunjukannya apa? Ya, Kata Nabi, tarok tupikum amroini, ma intamasaktum bihima lan abada wahya kitab Allah wa sunnah. Aku tinggalkan pada kalian dua macam. Jika kalian berpegang pada dua macam itu, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan, sunnah Rasul, ya. Hmm. Nah, jadi kitab Allah ini bersifat global, ya. Maka kita yang harus menggali-menggali. Maka dalam apalah tatafakkarun apalah tatadabbarun ya kenapa engkau tidak pikirkan hmm. kami turunkan kata Allah besi coba kamu pikirkan tuh besi kembangkan besi kami turunkan kepadamu itu tumbuh-tumbuhan coba kembangkan bisa jadi obat bisa jadi apa ya hmm. tentu Al-Qur'an tidak membuat rumus-rumus atau aksioma-aksioma seperti rumus matematika rumus-rumus uh, eh, IPA ya hmm. nah, karena itu itulah yang harus kita kembangkan yeah. ya kalau gitu Al-Quran itu kan sepanjang masa karena tiap-tiap ilmu pengetahuan itu punya kenisbian. Punya kenisbian masing-masing ya. Hmm. Punya kekurangan di satu segi, di satu saat ya benar, tapi di saat yang lain bisa hmm. salah. Hmm. Tapi Al-Quran ini harus sepanjang masa. Betul. Inna nahnu nazana dikra wa inna lahu lahafidun. Hmm. Ketika lahafidun itu bukan hanya dihafal saja, hmm. tapi dipraktekkan. Di, eh, perawatannya ya. seperti itu. Ya, Isarat-isarat atau ayat-ayat kaumnya. Di Quran itu ada soal nuklir, hmm bom, soal itu bu, ya soal apa e, kapal laut, kapal hmm induk, ya wadariyati darwa, hmm palhamilati wikro, paljariyati yusro, palmukosimati mm. amro. Hmm. Itu ayat-ayat tentang ruang angkasa, tentang bom, tentang nuklir, Baik. ya. Hmm. Nah, sangat kaya Al-Qur'an ini. Nah, itulah yang harus kita gali, itu pedomannya. Baik. Jadi Al-Qur'an tidak akan tidak akan sunyi ya. betul ya, tidak akan lapuk ya, ya gitu ya baik Pak Nandri, sayang sekali Waktunya sudah habis ini oh, padahal iya. masih banyak yang disampaikan iya. ya apalagi tentang sosok Rasulullah yang tidak akan pernah habis untuk kita bicarakan tetapi tentunya harapannya tidak hanya sekedar kita berbicara tentang sosok Rasulullah tetapi ada apa ya asarnya kepada kita sehingga kita bisa mengaplikasikannya. Syukuran sampai ketemu insya Allah. Ibu-ibu terima kasih atas kebersamaannya juga adik-adik dari Adibat, terima kasih atas uh, eh, hadrohnya hari ini. Pemirsa dimanapun Anda, sesungguhnya Eh, jangan merasa kecil hati jika kalau saat ini di bumi kita tidak terkenal Tetapi kalau jika kita mencontoh akhlak Rasulullah secara total Sekalipun tidak seperti Rasulullah 100% Tetapi selalu kita berusaha untuk mencontoh apa yang beliau lakukan Insya Allah yang kita harapkan adalah kita terkenal oleh Allah Sehingga eh, kita bisa menjadi pengikut Nabi dan juga bersama Nabi di ah, nanti Insya Allah ya Sarandi ya Sampai jumpa, mohon maaf atas segala hilaf Bila kopi apa nila, bila hitatik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh